إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً كبير الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني ووافقني عملاً صالحا يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرجة عتبة يا جيرة العين والكرم يا إلى الجند والكرم ngawiti ingsun klarasiran yel ise kotor hati akale yel ise kotor hati akale gampang kebun kie tonggo kula atine peteng lan desta kula atine peteng lan desta kelawan kanca dulur lan Cristo. tinggal nanti akan dibacakan fasal terakhir kita mahallul qiyam. Kita ucapkan selamat untuk Pondok Pesantren Al Jihad yang hari ini mengadakan tasyakuran syukur atas hari lahirnya yang ke-15. Masya Allah mudah-mudahan siswa-siswa yang ada di situ kebanyakan mahasiswa yang ada di Pondok Al Jihad mudah-mudahan mereka semua dapat meneruskan kuliah-kuliah mereka dengan baik Mereka termasuk insya Allah kader-kader bangsa Pilihan-pilihan bangsa Pemuda-pemuda yang menjadi harapan bangsa Insya Allah Pondok Al-Jihad selalu maju Terus dan insya Allah mendapat keridoan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedepan tambah dicintai Allah, diridai Allah dan dicintai Rasul serta diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang menjadi perjuangan daripada Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Imam dan seluruh pengurus-pengurus Pondok Al-Jihad dan seluruh pengajar-pengajar atau pengasuh-pengasuh yang ada di Pondok Al Jihad semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang akan mengantarkan mereka ke surga Allah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Dan kita berterima kasih sekali kepada TV 9 yang selalu menyiarkan keucapan-ucapan kebaikan selalu menyiarkan majelis-majelis yang baik. Selamat pula untuk TV 9. Mudah-mudahan Anda akan menjadi TV yang selalu membawa hasil zahiran wabah batina, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan-perjumpaan kita semuanya perjumpaan yang akan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di waktu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan di saat itu kita termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah bisa memasuki surga Allah bersama orang tua kita, bersama keluarga kita dan seluruh jamaah ahbabul Mustafa dimanapun mereka berada dan siapapun yang membantu kegiatan-kegiatan ahli sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perjumpaan ini bukan perjumpaan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain dalam keadaan yang lebih baik daripada saat ini. Wal dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan mahallul qiyam setelah itu akan dilanjutkan dengan doa. Allahumma salli wa sallim